Jangan bikin malu, bikinkannya malu. Mak rompang diselingi pula tawaria, bercanda, serta cinta kasih yang penuh liku bilu kehidupan dari dua insan manusia. Wulandari, aku mencintaimu Mulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Mulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Tara. Dan aku berjanji di Bukit Perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi sekarang yang hadir Didukung artis-artis terkenal, Harry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya.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 yang lalu diceritakan, akhirnya Kidaksa dapat lolos dari kejaran Batara dan Aki Sangkala. Namun Batara tidak putus asa. Pemuda itu tetap mengejar Kidaksa yang meluncur dengan kereta kudanya ke balik bukit, ke titipan pantai yang dikatakan angker oleh Aki Sangkala. Sementara itu Wulandari telah melihat munculnya kereta kuda yang dikendalikan oleh Kidaksa dari tengah laut. Lalu kereta kuda itu hilang di pedalaman yang penuh oleh hutan belantara. Walau Wulandari sebenarnya sudah siap bertarung dengan Kidaksa, Wulan Dari tidak peduli ketika kereta kuda itu meninggalkan pantai. Gadis itu tetap berdiri di tepi pantai menunggu kedatangan perempuan cantik yang dianggapnya tahu kemana Batara pergi. tidak terganggu. Aku, aku akan menyingkir dari celah-celah dinding itu. lama tempat aku tidur. Oh, baju mati itu. Ujung baju mati itu tersembul dari dalam peti kecil itu. Coba aku lihat. Marici rupanya tergesa-gesa memasukkan bajunya. Sehingga ujung bajunya tersembul keluar. baik pergi ke pantai menikmati malam purnama ini. Ah, aku tidak peduli kalau Maici kecewa, karena aku pulang pagi lagi dari tepi pantai. perempuan yang bernama Indang itu tidak muncul lagi. Padahal, dia selalu muncul pada saat-saat bulan bernama di bawah pohon kemuntung itu. Aku melihat sama-sama ada orang berdiri di bawah pohon kemuntung itu. memaksaanku untuk bicara dengan dia supaya aku dibawa ke negerinya agar aku bisa bertemu Aku sudah tidak suka bicara denganmu. Aku hanya aku datang ke bahwa orang-orang di negeriku tidak akan mau menerimamu. Sedangkan kekasihmu, memang tidak ada di negeriku. Kau benar-benar perempuan murahan. Sudah kau rebut suami Laiki, lalu sekarang kau berusaha merebut kekasihku. Ah, Indah, Indah, tunggu dulu. Dia berlari dan kini masuk ke dalam laut. Aku tidak punya harapan lagi aku tidak bisa pergi ke negeri Karang Biru untuk menemui Kang Batara.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 Kau dari pantai lagi, Wulan? Wulan, kenapa kau diam? Kenapa kau murung pagi ini? Tadi malam aku bertemu dengan perempuan itu, Maici. Dia berdiri di bawah pohon kemuntung. Tapi dia tidak mau membawaku ke negerinya. Bahkan dia menuduhku yang bukan-bukan. Aku tidak akan bisa lagi bertemu dengan kekasihku, Maite. Ulan, aku kan sudah bilang, jangan pergi ke tepi pantai lagi. Karena banyak hal-hal yang tidak kau mengerti di sana. Bukankah kau bisa celaka? Lebih baik aku mati saja. Tidak ada gunanya lagi aku hidup, Maite. Sudahlah, jangan suka berniat yang bukan-bukan tidak baik. Lalu apa gunanya lagi aku hidup? Kalau orang yang aku cintai tidak akan bisa lagi aku jumpai. Perasaan itu memang ada di setiap orang yang sudah jatuh cinta, Ulan. Aku dulu juga begitu. Tapi sekarang aku sudah rela. Aku sudah pasrah. Tapi aku tidak bisa, Maisi. Aku tidak bisa melupakan Kang Batara. Sekarang kau tidurlah. Kau perlu istirahat. Sudah dua hari dua malam kau tidak tidur. Aku tidak bisa tidur. Mataku tidak bisa dipejamkan. Aku selalu teringat pada kebetulan. Ah, Ulat, aku hanya khawatir kau nanti jatuh sakit. Rupanya kau tidur pula sekali. Bangunlah Wulan, hari sudah hampir senja. Kepalaku pusing, Maite. Kepalaku terasa berat sekali. Ah, kau, kau demam Wulan. Tubuhmu panas sekali. Iya, tubuhku panas. Aku rasa aku agak demam. Nah, betul kan? Aku sudah bilang tidak baik pergi setiap malam ke tepi pantai. Nanti kau sakit. Sekarang kau benar-benar sakit. Tidak apa-apa, Maici. Besok aku akan sembuh. Tidak mungkin. Sakitmu ini agak berat. Biar aku ambilkan obat. Kenapa Maici ini baik sekali padaku? Kenapa dia penuh perhatian padaku? Apa maksudnya? Apakah dia senang karena ada kawannya di rumah ini? Nah, ini. Minumlah. Oh, obat apa ini, Maici? Ini obat ramuan dari tumbuh-tumbuhan laut. Minumlah. kasihat obat ini bagus sekali. Ah, betul. Iya, kalau kau minum, maka panas badanmu akan hilang. Kau akan segar seketika. Terima kasih. Eh, eh. <laughs> Bagaimana rasanya, Ulan? Rasanya tawar, tapi juga dingin. Tidak lama lagi tubuhmu akan terasa segar. Rasanya seluruh tubuhku disiram air dingin. Aku merasa segar. Aku merasa sehat kembali. Nah, badanmu berangsur-angsur segar, Ulan. Tidak panas seperti tadi. Iya, aku merasa segar. Tubuhku seperti disiram air dingin. Tidurlah, nanti akan aku bangunkan supaya kau merasa lebih segar. Terima kasih, Maici. Maici sangat baik padaku.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 sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Morning. sehingga dia tidak membangunkan aku. Coba aku lihat, apakah Maici sudah tidur pulas atau masih membuat jala yang baru? kosong. Kamar ini kosong. Kemana Maici? Sudah dua malam dia tidak ada di rumah. Di dalam peti ini hanya ada pakaian yang dipakai Maici sehari-hari. Jangan-jangan Maici juga pergi ke tepi pantai menemui perempuan itu. Apa Maici juga ingin pergi ke negeri Karang Biru menemui suaminya? Tapi kenapa dia harus meninggalkan pakaiannya di dalam peti ini? Apakah dia berganti pakaian dengan yang bagus? Ah, coba aku susul ke tepi pantai. Oh. bulan masih menerangi seluruh pantai yang berpasir putih ini. Ah, perempuan cantik itu ada lagi. Perempuan itu masih memakai baju merah. Mungkin dia suka dengan warna merah. Sebaiknya tidak aku dekati dia. Aku ingin tahu apa sebenarnya kerja perempuan cantik itu di bawah pohon kemuntung bila purnama datang. berdiri di balik pohon pandan hutan yang tumbuh subur di tepi pantai. Mata Wulandari tak lepas-lepas memandang perempuan cantik yang bernama Indang. Wulandari ingin tahu apa yang dikerjakan perempuan itu di bawah pohon kementung. Tidak lama di kejauhan, tampak samar-samar seorang laki-laki muda berjalan dari arah laut. Laki-laki itu seolah-olah tidak menginjak air. Laki-laki muda itu berjalan dengan tenang di atas air. Lalu laki-laki muda itu menuju ke bawah pohon kementung, ke tempat perempuan cantik itu berdiri jantung dari berdegup keras karena dari tahu bahwa laki-laki itu pastilah suami Ici, Laki-laki muda itu pasti bernama Kintung. Lalu, setelah sampai, keduanya saling berangkulan. Bahkan tidak lama mereka berdua berlari-lari sepanjang pantai. Seolah-olah mereka sedang melepaskan rindu yang mereka pendam selama ini. dari masih tetap mengintip kejadian itu. Kejadian itu berlangsung sangat lama, sampai bulan mulai condong ke arah barat, pertanda hari akan pagi. Kemudian laki-laki itu kembali mengantarkan perempuan cantik itu ke bawah pohon kemuntung. Dan laki-laki itu berjalan menuju laut. Dia berjalan dengan tenang di atas permukaan laut, seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang rata. Pada suatu tempat, perlahan-lahan laki-laki itu hilang dari pandangan. Sementara perempuan cantik itu menangis terisak-isak. Lalu perempuan cantik itu berlari ke arah pedalaman dan hilang di balik rerimbunan pohon-pohon yang besar. Wulan dari menarik nafas panjang. Dia tidak mengira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 Wulan dari masih berdiri di balik pohon pandan hutan. Sesekali dia memandang ke tengah laut. Namun Wulan dari tidak melihat apa-apa kecuali hari yang semakin berangsur pagi. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-14 Negeri di Balik Awal Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara Bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni Produsen tablet obat kuat ala Obat terlambat bulan Lempas Kapsul Tablet obat kuat dan tegal lini Duta Rema Dan jamu godok Cap Gorilla Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank <laughs> you.